السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد كمسلمين كمسلمات para pendengar radio Roja dan pemirsa Jal TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat dari kitab Syekh Rahman bin Nasir Sadi, السعدي منهج السالكين وتوضيح الفقه في Din sampai kita pada bab eh, hadi al-hibah wal ataya wal atiyah wal wasiyah dan tentang hibah telah kita bahas sebelumnya tentang atiyah juga sudah kita bahas dan sekarang kita masuk pada pembahasan tentang wasiat insyaallah setelah selesai pembahasan wasiat ini kita masuk kepada bab al-miras atau al-mawaris atau bahwa faraid atau kitab al-faraid bermasalah tentang pembagian harta melalui waris. Ini juga salah satu cara mendapatkan harta. Di mana harta didapatkan dengan usaha juga diantaranya dengan cara miras dan ini Allah menetapkannya. Allah nanti pada babnya akan kita bahas. Sekarang masih pada bab al-wasiyah. Qala al-muallif rahimahullah, al-muallif rahimahullah berkata, beliau menukil hadis dari Ibnu Umar wa an Ibnu Umar marfu'an ma hukum li'im muslimin lahu syai'un yuridu an yusiya fih yabitu laylataini illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu muttafaqun alaihi dan dari Ibnu Umar جمع من المرسلين إنسان إحسان عبد الله صح؟ صحيح عبد الله بن عمر مرفوعا أهم nah, مرفوع لسنه ها صح ما أضيف إلى النبي المرفوع قال الناظم بكوني بركتا وما أضيف إلى النبي المرفوع sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka مرفوع marfu. Baik perkataan Rasulullah atau perbuatan beliau atau takrir beliau, ketetapan beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma hakum ri'in muslimin lahu syai'un yuridu an yusya fi yabitu lailataini illa." Ya. Di sini ada tulis istisna illa setelah jumlah atradiyah yang panjang dan bahasa Arab biasa seperti ini ma hakum ri'im muslim tidak ada hak karena ada illa berarti menunjukkan ma di sini adalah nafiah arti tidak tidak ada hak seseorang yang muslim yang dia memiliki sesuatu memiliki harta kemudian yuridu ayusiya fihi ia ingin mewasiatkan dalam harta tersebut. lailata ini tidur dia selama dua malam illa melainkan seharusnya wasiyatuhu seharusnya wasiatnya dituliskan di sisinya muttafaqun alaih hadis ini muttafaq alaih artinya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dengan rawi yang satu sahabi jalil Abdullah bin Umar. Kalau berbeda rawinya bukan dari seorang sahabi, tapi dari dari dua atau terlebih, maka ini biasanya para ulama mengistilahkan dengan syaikhan. Ketika mereka mengatakan muttafaq alaih yaitu sepakati rawinya yang satu dari Abdullah bin Umar. Allah taala alam. Maksud hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tidak sepantasnya seorang muslim tidur. Ya. Sedangkan dia punya harta dan ingin berwasiat. Melainkan hendaklah sebelum tidur ditulis wasiatnya dan diletakkan di atas tempat dia tidur. Sehingga di ketika dia wafat, jelas bahwa dia ada wasiat. Ya. Nah, di sini menganjurkan untuk menulis dan menulis hal ini suatu hal kebaikan sampai pun bukan dalam maksiat dalam hal lain bila anda memiliki ide untuk kebaikan diri sendiri atau orang lain atau bahkan dalam bidang ilmiah akademisi Allah terkadang ketika sebelum tidur atau waktu-waktu senggang itu Allah berikan bukakan uh, pintu keberkahannya kadang ada ide ada sesuatu cepat tulis cepat tulis karena ketika Allah yatawaffal anfusa hina mautiha Allah yatawaffal anfusa fi manamiha wallati lam yamut Allah mengatakan bahwasanya ketika seorang tidur Allah cabut nyawanya ketika dia ketika dia bangun Allah kembalikan rohnya tidak ada bisa memastikan apakah Allah memberikan roh anda di pagi hari ketika Allah mencabut nyawa anda sebelum tidur kalau tidak anda tidur dan Allah mencabut nyawa anda ide cemerlang tadi tidak berlanjut tapi bila anda tuh sebelum tidur ya maka semoga amalan ini yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan selamat di dunia dan di akhirat dan bermanfaat bagi orang banyak. Begitu juga tentang wasiat tadi. Bila anda berwasiat, umpamanya uh, tanah yang itu atau rumah yang itu atau harta yang itu saya niatkan untuk kaum muslimin atau untuk si A atau untuk si B atau untuk teman saya atau untuk ustaz saya atau untuk siapa sebaiknya sebelum anda tidak tuliskan atau kalau tidak sampaikan kepada dua orang saksi tapi kalau sebelum tidur mau cari saksi kemana ya. ini kalau dia ingin berwasiat tidak ingin berwasiat tidak ada masalah ya. kalau tidak ingin berwasiat tidak ada masalah tidur biasa tanpa ada tertulis ya, repot saat saya mau tidur harus cari pena dulu <laughs> menulis apa yang mau ditulis ini kalau dia ingin berwasiat kalau tidak ingin berwasiat tidak ada masalah bacaan dengan adab tidur sebelum tidur. Ya. Dan pembahasan wasiat tidak boleh sepertiga telah kita jelaskan sebelumnya. Wafil hadithi dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah qad a'ta kulli dhi haqqin haqqahu, fala wasiyata liwarithin." rawahu ahlus sunan wa fi lafzin illa ayyasha al dan dalam hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh ahlus sunan yaitu uh, Abu Dawud Tirmidzi Nasai dan Ibn Majah bahwa Rasulullah SAW bersabda Inna Allah qad a'ta kulla dhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarithin. Sesungguhnya Allah telah memberikan setiap yang berhak akan haknya. Ini dalam bentuk ayat waris. Dalam ayat waris. Karena sebelum ayat waris turun, wasit ini wajib. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan wasiyatul lil walidain wal aqrabin diwajibkan kepada kalian ya apabila kalian akan wafat untuk memberikan wasiat kepada orang tua dan keluarga dekat itu sebelum turun ayat waris tapi setelah turun ayat waris maka Allah yang menentukan hak si fulan yusikumullah fi auladikum lidzakari mislu hazil unsayni وإن كانوا نساء فإن كن نساء وإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترى وإن كانوا واحدة فعلى النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد Allah menjelaskan dengan rinci tentang bagian masing-masing daripada seseorang bila uh, orang tuanya meninggal ahli warisnya sudah dijelaskan oleh Allah bagian masing-masing maka tidak ada lagi tidak boleh lagi berwasiat kepada ahli waris ala wasiat li waris maka tidak boleh berwasiat lagi kepada ahli waris setelah turun ayat waris sebelumnya boleh ayat ini termasuk e, kutiba alaikum idza hadra ahadakumul maut in taraka khairal wasiyah itu tersebut ini termasuk ayat yang mansuh dimansuhkan dengan ayat yang lain yaitu dengan ayat waris maka Rasulullah mengatakan pada wasiat ahli waris tidak boleh lagi memberikan wasiat kepada waris setelah, setelah turun ayat waris tersebut maka jangan kembali kepada awal kejahilian. Sebagian kaum muslimin kita lihat ya dia mengatakan agar kalian tidak kelahi anak-anakku ya ini aku bagi rata setuju setuju saya wasiat tolong dipegang baik-baik ya kalau dahulu ini boleh sebelum turun ayat waris sebelum turun ayat waris boleh bahkan diwajibkan kata Allah Subhanahu Tapi setelah turunnya waris Allah yang membaginya. Anda mati-mati dengan baik. Hadapi saja kematian dengan baik dan jangan membuat satu larangan Allah Subhanahu wa taala sebelum itu dengan membuat wasiat kepada ahli waris. Wa fi lafzin dalam lafaz yang lain illa ayyasha al-warathatu kecuali pahala ahli waris mengizinkan. Apa maksud para ahli waris ini? Artinya setelah dia wafat. Karena wasiat bedanya dengan hibah. Hibah diserah terimakan pada saat dia hidup. Wasiat dinyatakan, diikrarkan pada saat dia hidup, tetapi diserah terimakan, dilaksanakan setelah yang berwasiat ini wafat. Setelah yang berwasiat ini wafat, maka status anak-anak tadi menjadi ahli waris. Bila dahulu orang tua ini berwasiat kepada salah seorang anaknya, lihat ini para ahli waris sekarang setuju atau tidak. Tentu yang mendapat uh, wasiat lebih banyak jatah warisnya dibandingkan yang lain. Kalau mereka setuju, berarti mereka setuju mengurangi hak mereka. Tapi setelah yang berwasiat ini wafat. Dan yang dilihat adalah memang setelah wafat tadi ahlul warasah dalam kasus umpamanya seorang bapak berwasiat ya dia mengatakan saya wasiatkan rumah yang itu itu untuk adik saya satu-satunya laki-laki kalian rumah yang lain silahkan dibagi waris dan dia memiliki anak laki-laki. Pada saat dia hidup, ini tidak ber, ya, ini berhak dia berhak mendapat wasiat karena saudara laki-laki tidak mendapat ahli waris, tidak sebagai waris terhalangi oleh anak laki-laki. Maka boleh dia berwasiat. Ternyata kemudian ya, ternyata kemudian sebelum bapak meninggal, anak laki-lakinya satu-satunya yang menghalangi saudara laki-laki tadi wafat. Maka saudara laki-laki ini, paman anak-anak ini atau saudara dari bapak ini menjadi ahli waris. Menjadi ahli waris. Ketika bapak tadi meninggal, maka wasiatnya menjadi batal. Karena Rasulullah mengatakan, "Fala wasiyata ahli waris kecuali illa ayyasha al-warasah." Statusnya sekarang menjadi ahli waris. Maka bila anak-anaknya setuju, karena otomatis jatahnya dia jadi naik jatah asobah dia ditambah dengan rumah yang tadi ya maka yang dilihat adalah al-warasah ketika dia meninggal bagaimana cara uh, pembagiannya tersebut dilihat pada saat dia meninggal begitu juga sebaliknya pada saat bapak tidak memiliki seorang laki-laki tidak memiliki anak laki-laki dan hanya, hanya perempuan dua umpamanya dan dia memiliki saudara laki-laki satu-satunya. Ya. Dia mengatakan, dia berwasiat karena sayangnya dengan adiknya, adiknya juga berbakti kepada dia. Ini yang rumah yang ini saya wasiatkan untuk adik saya satu-satunya laki-laki. Status adik ini sekarang kan ahli waris kan ya, serisannya. Dia tidak berhak menerima wasiat. Tapi ketika sebelum bapak meninggal, laki-laki ini meninggal, alhamdulillah istrinya yang keberapa Ustaz? Yang kedua atau yang ketiga? Yang pertama aja ya. Istrinya satu-satunya hamil. Ya. Pada saat istrinya hamil, saking gembiranya di ternyata di cek USG mamanya laki-laki, saking gembiranya wafat langsung. Allah Akbar. Ya. aja jaa loh astagfirullah Satu wa astaqdimun. Dia wafat dengan demikian anak laki ternyata lahir anak laki-laki ketika wafat lahiran laki-laki maka saudara laki-laki itu terhalangi tidak jadi wasi, tidak menjadi ahli waris kan sekarang berhak dia dapat wasiat dapat dia berdapat wasiat di awal tadi ketika hidup memang tidak berhak tapi sekarang berhak dia mendapatkan wasiat dan wasiat ini tidak boleh lebih dari sepertiga sulus tidak boleh lebih sepertiga sebagaimana yang dijelaskan Rasulullah SAW وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل فيه إغناء ورثته ألا يوصي ألا يوصي بل يعداء التركة كلها لورثته Jadi kita katakan bahwa berwasiat boleh. Boleh. Tapi kata muallif baiknya bagaimana berwasiat? dan sepantasnya bagi orang yang tidak memiliki harta yang cukup untuk mengayakan ahli warisnya bahwa sepantasnya dia tidak berwasiat jelas Ihsan? ya dia memiliki anak umpamanya 10 istri satu anak 10 ini semuanya udah nikah dan kehidupan mereka masih belum mencukupi rumah nggak punya kendaraan nggak punya masih ngontrak ya. kemudian dia orang tua ini pun hanya punya rumah satu-satunya ini kalau dia sudah punya rumah tapi satu-satunya memang besar satu-satunya ini sebaiknya jangan dia berwasiat sebaiknya jangan berwasiat jadi kalau hadis yang tadi kalau kita memiliki harta ya ingin berwasiat sebaiknya ditulis sebelum tidur. Ya. Tapi kapan ini? Bila harta Anda sangat banyak dan ahli waris Anda sedikit, cukup mereka artinya. Anda punya uang pemain 10 miliar umpamanya. Hanya punya satu anak laki-laki, maaf, satu anak perempuan, satu istri satu miliar kan lebih banyak, 10 miliar lebih banyak banget untuk mereka kan. Ya, untuk baik kehidupan rumah, kendaraan dan lain. Nah perempuan dapat seperdua, istri dapat seperdelapan. Ya. Ini banyak sisa harta anda lagi. boleh sebaiknya anda berwasiat. Ingin berwasiat. Yang satu miliar ini mau diapain ya? Ingin bantu umpamanya kaum muslimin, fakir miskin, atau serang dakwah, ya televisi dan lain, lain radio dan lain-lain. Itu bentuk kaum muslimin. Sebaiknya sebelum tidur ini tulis. Tapi kalau anda punya memiliki uang 100 juta, anak tadi 10, dan mereka belum punya rumah masing-masing, ya, kemudian istri juga sakitan umpamanya, butuh perawatan besar, sebaiknya dalam kasus ini jangan berwasiat. 100 juta dibagi 10 10 juta. 10 juta cukup mengontrak setahun aja <laughs> baru belum bisa beli tanah ya. maka sebaiknya dalam seperti ini sebaiknya jangan berwasiat hmm. biarkan harta waris nanti dibagi ahli waris secara hak warisnya kama qala nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda innaka intazara warasataka aghniya khairun min antazarahum alatan yatakaffafuna dan nas muttafaqun alaihi Rasulullah mengatakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas hadis yang diberikan oleh Bukhari dan Muslim e, dari Sa'ad bin Abi Waqqas Rasulullah mengatakan kepada dia pada saat dia akan meninggal dan dia memiliki hanya satu orang anak perempuan Rasulullah bolehkah aku berwasiat atau menghibahkan hartaku seluruhnya karena hanya anak satu perempuan kata Rasulullah tidak setengah ya Rasulullah Rasulullah mengatakan tidak. Sulus sepertiga boleh. Wasulusu kafir dan itu pun masih banyak. Makanya Abu Bakar diberikan lebih hakim dalam sunannya bahwa beliau berwasiat hanya seperlima dari hartanya. Dan dia kaya raya Abu Bakar. Rasulullah mengatakan, sungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, kaya. Dengan sebab harta waris tadi, itu lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka miskin mereka menadahkan tangan kepada manusia hadis ini muttafaq alaih muallif mengakhiri bab ini wal khairu matlubun fi jami'il ahwali dan berbuat kebaikan disyariatkan dianjurkan kapanpun juga wabillahi taufik Jazakallah khair pada Ustaz Ahmad Tirmizi Allah ta'ala telah memberikan penjelasan dan mengakhiri bab wasiat terkait dalam pembahasan ini kita memasuki sesi berikutnya, sesi tanya jawab bagi para pendengar dan pemirsa TV silahkan Anda bisa bertanya terkait dalam pembahasan ini di 0218236543 dan pertanyaan pesan singkat di 081317776543. Kita akan angkat satu telepon terlebih dahulu. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Abdullah Pak di Jawa. Ya, Pak Abdullah silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Allah yang barik fiqh ya Alhamdulillah. Ini anak ada pertanyaan Ustaz. Nah, jadi mertua anak itu kan udah meninggal Ustaz. Tapi sebelum beliau meninggal kan putrinya ada empat, empat empatnya putri gitu Ustaz. Hmm. Itu beliau bukan berwasiat tapi seperti kalimat menghibahkan tanah seperti itu gitu, Ustaz. Hmm. Karena ukurannya beda-beda. Jadi anak pertama lebih besar daripada anak kedua, anak kedua lebih besar daripada anak ketiga seperti itu Ustaz. Tapi hal itu tidak pernah direalisasikan dengan surat tanah gitu Ustaz. Hmm. Untuk masing-masing anaknya. Nah, ketika beliau wafat, apakah berlaku hukum waris atau tetap hibah itu uh, ada gitu Ustaz? Alhamdulillah sebentar. Tidak ada realisasi perpindahan berbalik-balik nama ya Iya betul Ustaz. Tapi apakah tanah itu dikuasai oleh masing anak-anak? Uh, enggak, jadi itu tanahnya ada satu tanah gitu, ukurannya sekitar 1.500 meter persegi. Hmm. Tapi memang tidak dikuasai, jadi kita biarkan saja seperti itu ah, gitu. Kalau dibiarkan nah, saja, ini termasuk bagian dari waris. Dibagi dengan hukum waris, ya. Insya Allah pada akan kita jelaskan berdasarkan perkataan Abu Bakar radhiyallahu anhu terhadap anaknya Aisyah radhiyallahu anha bahwa Abu Bakar diriwayatkan oleh Bihaq dalam sunannya dan Imam Malik dalam Abu Bakar menyerahkan menghadiahkan kebun dengan hasil 20 wasak kebun korma 20 wasak hasilnya kebun korma tersebut kepada Aisyah ketika dia akan wafat Aisyah belum pernah menerima kebun tersebut maka dia mengatakan karena engkau belum menerimanya wahai putriku maka sekarang dia menjadi bagian waris engkau bersyarikat dengan saudara-saudarimu yang lain. Wabillahi taufik. Uh, eh, Afan Ustaz yang kedua, ada tanah lain, kemudian tiba-tiba di uh, oleh warga setempat dijadikan masjid gitu Ustaz. Tapi si pengurus masjid itu mengatakan kepada keluarga kami itu bahwa waktu itu Bapak sudah mewakafkan ini, tapi tidak ada bukti bahwa Bapak telah mewakafkan tanah itu, itu sebaiknya seperti apa ya Ustaz? Tidak ada bukti Maksud bukti ini apa maksudnya? yang ya, jadi hanya jadi pengurus masjid hanya mengatakan bahwa bapak pernah bilang kok ini diwakafkan seperti itu. Cukup. Tapi, iya hanya bilang, itu aja. Cukup. Pernah dia bilang cukup. Jangan antum tarik lagi berbahaya ini. Karena ya, ya. ini menjadi milik Allah. Jangan berusaha ahli warisnya untuk menarik kembali tanah yang sudah diucapkan oleh pemilik sebelumnya yaitu mertua antum tadi bahwa telah diwakafkan. Wakaf cukup dengan dia mengikrarkan tidak mesti harus tertulis di uh, tertulis ada kertas, ada materai tidak. Hmm, baik. Demikian Pak Abdullah. Ah, ah, mungkin cukup ya. Jazakallah khair. Ya. Nah, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari Bapak Abdullah di Cawang. Kita berikan kesempatan berikutnya. Silahkan di belakang Bapak Abdullah. 0218236543. Halo. Halo. Iya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Ya, dengan Abu Fahri di Bekasi, Ustaz. Ya, Halan, Abu Fahri silahkan. Uh, ini maaf pertanyaan melenceng dari tema Ustaz. Uh, uh, saya tadi ikut asuransi syariah Ustaz. Ya. Uh, hukumnya asuransi syariah itu gimana Ustaz ya? Bentar, Abu Fahri antum membuat asuransi syariah ini terpaksakah, butuhkah atau sejauh mana? Ya, waktu itu kan anak e, eh, tidak tahu ada yang menawarkan itu Pak. Asuransi Terus? syariah itu manfaatnya begini, begini gitu. Ustaz. Ya. Nah, anak tuh tertarik. Ya. Terus e, eh, anak ikut. Terus hmm. itu solusinya gimana Ustaz ke itu? Berapa lama lagi? E, saya udah hampir tiga tahun ikut ya Ustaz. Berapa lama lagi akan selesai? E, sekitar tujuh tahun lagi lah. Oh, masya Allah. Ya. Baik. Eh, demikian Abu Fahri, kita simak ya. jawabannya. Ya, Jazakallah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya. Takmin al-Islami atau asuransi yang Islami secara standar produk ada hmm. dikeluarkan oleh uh, Hayah Al-Muhasabah Al-Murajaat Masasatul Milad Islamiyah atau dikenal dengan AAWIFI yang berpusat di Bahrain dalam Mi'yar yang ke-41 dijelaskan sana tentang Ta'min Islami atau tentang SOP dari standar produk dari uh, produk asuransi Islam dan di buku Harta juga saya kutip juga saya rincikan tentang tersebut tapi Allah Ta'ala alam sampai sekarang dari beberapa mahasiswa saya yang melakukan penelitian di beberapa asuransi syariah ini ya, yang saya ketahui sampai sekarang saya belum meyakini 100% kesyariahan asuransi Islam itu asuransi syariah tersebut dari sisi satu uh, yang difatwakan oleh ulama internasional tentang asuransi syariah Islam tersebut status asuransi syariah itu hanya sebagai pengelola untung dan rugi bukan milik mereka. Mereka mendapatkan fee dari pengelolaan ini. tetapi sampai saat ini yang saya pahami, boleh ada perubahan informasi silahkan nanti kita bisa pelajari kembali bahwasanya keuntungan dan kerugian juga masih ditanggung oleh pihak asuransi ini maka akadnya pun masih bukan lagi akad sebagai ijarah sebagai untuk pengelola saja di mana akadnya masih mengandung gharar dan riba perbedaannya apa kalau dia tidak menanggung kerugian karena bila dia mengenai kerugian atau kelebihan miliknya dia, surplus miliknya dia, diakui milik dia yang dipatentkan oleh internasional bahwa bila dana yang terkumpul, premi yang terkumpul dari para nasabah kurang maka dia akan meminta nasabah untuk membayar kembali bila berlebih maka ini diberikan untuk nasabah kembali atau disepakati untuk jasa sosial lalu apa untuk eh, perusahaan asuransi syariah tadi untuk dia adalah fee fee pengelolaan menarik dan memberikan klaim bukan mengambil keuntungan dan bila terjadi keuntungan, maka akad dia dengan mereka adalah muawadat. Maka akad gharulnya masih ada dan ribanya masih ada. Wah, Eh, nasabah A memberikan premi sekian uang nanti terima uang lagi jumlah berbeda tidak tunai ini namanya riba B. Orang mungkin masih bisa uh, dimaafkan karena dalam untuk kebaikan tapi masih ada riba, riba B. Maka untuk itu Wallah ta'ala alam ya, Untuk bisa sampai ke tahap ini Memang ada harusnya, harusnya ada pernyataan Dari uh, lembaga keuangan syariah seperti uh, eh, resolusi syariah tadi bahwa keuntungan bukan milik kami. Kami serahkan kepada peserta. Menurut saya sampai sekarang masih diakui menjadi keuntungan milik perusahaan asuransi syariah tersebut. Ya. Berbeda keuntungan dari fee pengelolaan lain. Ya. Wallah taala alam maka bila memungkinkan untuk tidak ikut sebaiknya jangan ikut dalam situasi ini tapi dalam keadaan terpaksa ya apa boleh buat dan bila memungkinkan <clears throat> untuk cabut dari akad ini sebaiknya cabut wallah taala Demikian Abu Fahri di Bekasi dan ini juga menjadi jawaban bagi beberapa pertanyaan yang sama terkait dengan asuransi Barakallahu Fikum Kami masih berikan kesempatan untuk via telepon yang ketiga Silakan di 0218236543 Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa di mana? Dengan Abu Aliyah di Bekasi. Ahlan Abu Aliyah, silahkan. Ya, ada kasus gini Ustaz. Uh, si bapak udah meninggal. Nah. Punya anak perempuan dua, laki-laki dua, dan istri satu. Hmm. Nah, si bapak sebelum meninggal bilang uh, <clears throat> rumah yang ditempati, kemudian ada sebidang tanah, kemudian ada kontrakan itu diserahkan kepada si ibu hmm, istri iya. ya nah ini bagaimana hukumnya Ustaz? Nah, bapak itu nggak punya harta yang lain? Uh, tidak ini memang rumahnya ibu istri atau rumahnya bapak atau haknya bapak? Rumahnya si bapak, rumah si bapak. Bapak cari sendiri. Iya. Istri tidak ikut ambil saham di situ. Betul. Baik. Baik. Baik. Ya, afwan Ebon ya, jazakallah khair. Kita simak jawabannya. saya kasih. Ya. Allah marifik nanti insya Allah pada babnya mungkin bab waris kita rincikan lagi berapa maha masing-masing. Nah. sebaiknya nanti pada bab waris bukan saya yang <laughs> menghitung, sebaiknya antum antum nanti yang menghitung. Nah, itu termasuk Ustaz Istan menghitung. <laughs> saya hanya menjelaskan kaidah-kaidahnya saja. Nah. Uh, dalam kasus ditanyakan, bapak mewasiatkan ini semuanya milik istri saya. anak hmm. Anak-anak tidak Saya. dapat anak-anak kontrakan anak-anak tidak dapat dalam kasus ini apakah bapak menghibahkan atau tidak hmm. artinya dia mengatakan ini eh, langsung diserah terimakan ke istrinya atau tidak kalau pada waktu dia mengatakan ini A, B, C dan ini adalah saya, telah, saya, eh, milik istri saya, saya atau ibu kalian, kalian jangan ganggu gugat. Dan Waktu itu si istri langsung menerimanya. Tanah hmm. umpamanya balik nama. Kendaraan tadi umpamanya balik nama. Atau bitakhliyah. Tidak juga dengan balik nama, tapi si bapak menyerahkan kepada istrinya tadi. Ini ia resmi jadi milik istri waktu itu. Walaupun bapak masih hidup, hidup di sana harus mentrak bayar ke istri. <laughs> Sekarang iya, karena kewajiban memberikan tempat tinggal adalah suami. Hmm. askinuhuna min haitsu sakantum min wujudikum kata Allah Subhanahu wa taala berikan tempat tinggal kepada istri kalian di mana kalian tinggal. Kewajibannya kepada suami, bukan kepada istri. Ya. Dengan demikian, bapak harus bayar uang sewa. Ya. Kalau diterima langsung oleh istri. Bila tidak diterima oleh istri, ya artinya bapak ngomong begitu tapi masih tinggal juga di sana. Ya. Ketika dia wafat dan mobil, motor semuanya juga yang dihibahkan tadi juga tidak istilah terimakan baik dengan di atas pencatatan resmi ya ataupun diserahkan langsung barangnya tidak ketika dia meninggal ini statusnya adalah sebagai waris dibagi sebagai hukum waris hmm. wabillahi taufik baik jazakallah khair demikian Abu ya kemudian bisa difahami dan dari statusnya dibagikan secara waris itu ya? nah. nggak tahu saya jawaban saya tadi rinci Ustaz <laughs> kalau diserahkan waktu itu ke istrinya iya hmm. tidak bisa diganggu oleh anak yang lain Eks. Tapi kalau umpamanya dia mengatakan nanti diambil dia sudah wafat namanya wasiat. Hmm. Sedangkan istri adalah ahli waris dan tidak ahli waris tidak ya. dapat wasiat. Baik. Kita angkat selanjutnya pertanyaan dari pesan singkat yang sudah cukup banyak masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fikir ya, Ustaz. Dari pertanyaan disampaikan pendengar kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana menyadarkan suami untuk lepas dari segala hutang piutang yang masih berbau riba Padahal kami memiliki warisan untuk mengatasinya tapi justru warisan tersebut disimpan begitu saja dari Ibu Lala di Pekalongan.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 karena mereka mengatakan oh ini sama dengan jual beli sama dengan bisnis cari modal dengan cari riba Allah mengingatkan orang yang sudah datang kepada peringatan Allah dia tahu bahwa hukumnya haram melakukan riba kemudian dia kembali melakukan riba hmm? Allah mengancam dia untuk masuk ke dalam neraka kekal dalamnya kan suami. Katakan kepada dia, Mas, masih sayang nggak dengan saya? Kalau sayang dengan saya, kalau saya masuk surga, Mas tidak bakal ketemu dengan saya karena Mas terlalu lama di neraka nanti. Saya yakin suami dia cemburu dia. Oh ya, saya sayang banget sama kamu istriku. <laughs> Tadi, kalau itu tinggalkan riba. Karena berapa lama suami istri bertemu di dunia? Tidak lebih dari 100 tahun paling. Ya mungkin tidak lebih dari 100 tahun tapi di akhirat selama-lamanya maka bila anda seorang istri sayang dengan suami atau suami sayang dengan istrinya ingatkan pasangan anda untuk tidak melakukan hal yang menyebabkan terpecah belahnya hubungan anda dengan dia di akhirat nanti dan di dunia ketahuilah sesungguhnya maksiat kepada Allah akan membuat hubungan suami istri menjadi tidak baik nah. demi Allah sebuah kenyataan seorang da'i di Arab Saudi pernah mengisahkan ada salah seorang yang mengisahkan kisah keluarga rumah tangganya dia sebelumnya amai daman aman damai tentram hmm, harmonis romantis dan lain-lain antara hubungan suami istri kemudian kata dia istrinya kemudian menganjurkan untuk ambil kredit riba kredit perumahan dengan riba mulai dari itu ada saja percekcokan sampai mereka cerai Allah. Riba yang menceraikan mereka. Itu di dunia. Di akhirat pasti bercerai-berai mereka. Baik. Maka orang yang ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala ingin kebahagiaan dunia dan akhirat, ingatkan pasangan Anda untuk meninggalkan riba ini. Ingatkan suami tadi, maukah Anda memberikan api neraka kepada mulut anak Anda? Hmm? Rasulullah mengatakan kepada Ka'ab bin Ujur daripada hadis ini kelima Ahmad, ya, ya Ka'ab, inhala tarbu لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى بها Wahai Setiap eh, daging yang tumbuh Sel daging yang tumbuh dari makanan yang haram Maka api neraka yang pantas melumatnya Bagaimana seorang bapak rela menyuapkan api Dan ini bukan api dunia, api neraka kepada anaknya Tidak ada yang tega kecuali orang-orang yang makan riba yang berikan ini kepada anak-anaknya Wabillahi taufiq bisa kalau khair atas jawaban dan nasihatnya demikian uh, Ibu Lala di Pekalongan Barakallahu Fik dan semoga Allah kasih kemudahan bagi ibu dan keluarga. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi dari Abu Dikra di Sumatera Barat. Usaha saya seorang PNS, kadang saya ada diberi uang oleh atasan yang berasal dari SPJ fiktif. bolehkah saya terima? Tapi bukan saya berikan kepada anak dan istri tapi saya arahkan kepada petugas kebersihan kantor dan kerabat karena atasan itu akan tetap menguasai uang tersebut tapi kalau saya terima tentu atasan mengira saya juga menyukai uang dari SPJ fiktif tersebut bagaimana sikap yang terbaik yang seharusnya saya pilih Ustaz Jazakallah khair Allah mengatakan wa may yaghlul ya'ti yawmal qiyamati maghal Siapa yang hudul mengambil harta dengan cara yang haram mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi dan mengambil harta rakyat atau umum pemilik umum sebelum menjadi haknya dia dengan seperti yang ditanyakan tadi seperti fiktif ya ya bima qalla yaumal qiyamah di hari kiamat pasti akan dibawanya dalam hadis Rasulullah SAW dari silakan yang Muslim Rasulullah mengatakan siapa yang menyembunyikan korupsi unta unta akan dipikulnya nanti saya korupsi uang diberikannya rumah rumah akan dipikulnya nanti kuat tidak kuat akan dipikul ya dan hendaklah semua kaum muslim bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala bukan karena takut dengan KPK ya akhi KPK gampang tuh diakalin tapi Allah bagaimana anda akan mengakalinya nah, dia yang mengetahui segala sesuatunya dia menciptakan anda hmm. ya maka hendaklah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini kemudian anda sebagai bawahan bila diberikan ini jangan terima dan ingatkan dia kepada Allah apapun konsekuensinya dipecat dipecat oleh dia rezeki bukan dari tangan dia ya wa min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha jangankan anda yang memiliki keahlian banyak datang ternak binatang yang melata anda lihat hewan yang gerakannya lambat lambat keong tapi tetap hidup anda gak akan cepat dari keong kan? Tetap hidup dan beri rezeki. oleh Allah. Mungkin Anda berpikir, ini keong dapat rezeki dari mana? Nah, Ustaz. Illa ala Allah rizkuha. Allah menjamin rezekinya. Nah, Dengan mudah Allah berikan rezekinya. Maka apapun yang terjadi, jangan Anda terima apapun konsekuensinya. Nah. Ingatkan dia kepada Allah. Kasihan Anda kepada atasan Anda. Bila dia akan dimurkai oleh Allah Jalla fi'ala. Wabillahi taufiq. Jazakallah khair atas penjelasannya demikian eh, Abu Dikrah di Sumatera Barat. Semoga Allah memberikan kemudahan dan keistiqomahan di atas sunnah. Kami angkat kembali satu pertanyaan yang ketiga dari pesan singkat dari Hasim di Cirebon. Assalamualaikum warahmatullah. Eh, Fansud di luar tema Nah bersama teman-teman berniat membuat kooperasi syariah. Yang menjadi pertanyaan buku apa saja yang bisa dijadikan referensi dan yang kedua bagaimana kedudukan wakalah dalam akad murabahah. Baik, masyaallah. Iya, Asaklah Hasyim dari Cirebon. Cirebon dan ikhwah yang ingin membantu <clears throat> dirinya dan membantu masyarakat untuk keluar dari riba dengan solusi yang syar'i. Hmm. Menanyakan referensi apa saja yang bisa dibaca banyak ya, akhi. Ya, banyak sekali. Syaratnya Anda bisa bahasa Arab. Bisa bahasa Arab banyak. Ya, di antaranya ada dalam bahasa Inggris juga ada. Di antaranya <clears throat> eh, al-ma'ir syar'iyyah ini rujukan uh, kontemporer yang paling aplikatif untuk akal akad keuangan lembaga keuangan syariah. al Syariah atau Inggris standarisasi standar of product Yaitu seperti standarisasi produk lembaga keuangan syariah Itu diberikan oleh Bahrain Diberikan oleh Bahrain Di internet kalau salah tidak salah ada yang uh, Mengunduhnya dalam bentuk PDF Kalau tidak salah bisa anda baca dari bahasa Inggris atau bahasa Arabnya atau kirim surat ke ketik di Google A A O I F I ya dan bisa beli langsung pada mereka dan ini lebih halal beli langsung pada mereka cuman harga kalau saya tidak salah yang bahasa Inggrisnya itu harganya 120 dolar nggak mahal kan cuma satu juta tiga untuk sebuah ilmu yang besar <laughs> besar ya. manfaatnya tidak mahal dengan biaya pengiriman kalau salah tidak salah 20 dolar US hmm. ya, akan dikirim kepada anda secepatnya ini menunjukkan yang paling penting menunjukkan yang paling penting ya. kalau anda tidak bisa berbahasa bahasa Inggris ini memang agak susah ya. karena yang untuk panduan dalam bahasa Indonesia yang eh, betul-betul bagus syarinya saya belum menemukan dengan baik baik yang fatwa DSN saya dalam buku harta haram saya jelaskan banyak Eh, catatan-catatan uh, terhadap foto Indonesia Wasyariah Nasional Indonesia niat mereka baik tapi mungkin belum sampai saja kepada uh, tinjauan yang ilmiah sesuai dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala ya, itu saja kemudian pertanyaan kedua bolehkah merubah bil wakalah begitu ya nah. ini sering kita jelaskan bahwasanya bila terpenuhi syarat wakalah pada saat uh, eh, lembaga keuangan mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang statusnya sebagai wakil hanya menjamin tidak ada jaminan kalau tercap kalau terpenuhi semua persyaratannya boleh kalau tidak tidak boleh seperti ini dijelaskan juga dalam eh, bab al-murabaha dalam mi'yar murabaha uh, eh, standarisasi murabaha dalam AIF tersebut di sana ada lebih rinci wabillahi taufiq juga di buka taram saya bahas rinci tentang hal ini tentang bab al-murabaha ya. wabillahi taufiq Jazakallah khair Ustaz Demikian eh, Hasim di Cirebon Semoga Allah bantu dan memberikan kemudahan atas niat antum Barakallahu fiqh Kami beralih ke pertanyaan selanjutnya via telepon Bagi para pendengar dan pemirsa TV Roja di 0218236543 Ya kita terima kembali Halo Ya silahkan Baik, sampai terputus kami sampaikan kembali di 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung dalam pembahasan ini. Silahkan. Halo. Baik, kami akan pertanyaan kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang memuakafkan sebidang tanah atas nama orang tuanya. Apakah boleh tanah wakaf tersebut uh, tetap di atas namakan dengan uh, pemberi wakafnya? Oh, uh, seorang anak dia memiliki tanah seperti itu sepertinya ya. Lalu dia wakafkan untuk nama orang tuanya. Orang tua sudah wafat atau masih ada? Uh, jadi di tidak disebutkan hanya sebatas dia ingin memberikan tanah untuk diwakafkan tanah diwakafkan atas tapi tanah tersebut tetap di atas namakan dengan nama pemberi wakafnya maka dalam waktu jadi ada seorang ada seorang mau mewakafkan sebidang tanah. Seorang mau mewakafkan sebidang tanah. Terus. Oh, ya, maaf Anas, keliru. Ada seseorang mau mewakafkan sebidang tanah atas nama orang tuanya. Ya, berarti tanahnya dia. Nah, kemudian diwakafkan pakai nama orang tua. Nah, ya, terus apakah boleh tanah wakaf tetap di atas namakan yang memberi wakaf? di anak uh, di atas nama tertulis di Departemen Agama nama dia. Nah. Piniatnya untuk orang tua. Nah. Bolehkah atau tidak? Insya Allah tidak ada masalah. Dan insya Allah semoga sampai karena sedekah, wakaf sebagian dari sedekah sampai kepada mayat, Andai pun dia sudah meninggal. Kalau hidup pun insya Allah sampai. Itu lebih baik. Baik, demikian bagi yang bertanya satu pertanyaan terkait dengan wakaf. Kita beralih ke uh, telepon, silahkan. Di 0218236543. Halo. Halo. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa umur di mana? Halo. Iya, silahkan umur sudah masuk. Uh, dengan hamba Allah di Depok nih, Ustaz. silahkan, silahkan. Uh, eh, mau menanyakan. Nah. Jadi orang tua kami dalam hari ini mertua ya Ustaz ya memberikan uh, hibah saat masih hidupkan kepada lima anaknya. Terus uh, itu ada surat hibahnya, tapi uh, sertifikatnya belum belum dipecah gitu. Ibu sebentar, lima anak ini semuanya laki-laki atau semuanya perempuan? Bagaimana Ustaz? Lima anak ini semuanya laki-laki atau semuanya uh, perempuan? Laki-laki tiga, perempuan dua. Uh, pembagiannya berapa berapa? Sama rata bagi orang tuanya? Uh, sepertinya tidak sama rata ya Ustadz ya pembagiannya. Jadi ada yang mendapatkan tanah, ada yang ada yang bagian rumah gitu Ustadz. Ada Baik. cuman uh, di di di denah surat hibah itu ada sih di ada terus surat hibahnya sudah ditandatangani orang tua dan ketika lima anaknya itu Ustadz. Ya. Uh, tapi uh, sertifikat masih atas nama orang tua. Ya, dan ya, itunya itu, kan untuk yang tanah, untuk yang lainnya hibahnya hanya tanah dan rumah saja. Kenapa Ustaz? Hibah dari orang tua ini hanya rumah dan tanah saja atau ada yang lain? Uh, ya rumah dan tanah kan ada ada ada yang dapat tanah dan dapat rumah gitu Ustaz. Gimana caranya dapat tanah dapat rumah ini? Diangkat rumah dari tanah atau gimana Ibu? Halo? Iya. Uh, kurang jelas Ustaz. Jadi kata ibu, ada yang dapat tanah dapat rumah. Iya betul. Maksudnya bagaimana? Tanah buat si A, yang rumah di atas tanah itu buat si B begitu? Iya, jadi kan itu kan tanahnya kan luas ya Ustadz ya. Jadi uh, rumah juga nggak nggak nggak rumah aja ada tanahnya oh, juga. Oh, iya, rumah dan tanah satu tanah saja. Iya, jadi terus uh, terus uh, tapi uh, sertifikat tadi kan masih atas nama orang tua ya, belum di ya. ini sedangkan kedua orang tua itu sudah meninggal. Orang tua itu sudah meninggal. Uh, kedua-duanya sudah meninggal. Uh, kebetulan suami Ana itu mendapatkan uh, rumah ya Ustadz ya yang rumah dan tanah ada rumah dan tanah. Ya. Cuman yeah. suami ana juga sudah meninggal juga 10 tahun yang lalu ya. itu uh, eh, sekarang ini uh, sebentar takut ya siapa dulu yang meninggal suaminya ibu atau orang tuanya orang tua sudah meninggal suami anak juga sudah meninggal siapa yang lebih dulu meninggal yang lebih dulu uh, suami anak oh. suami ibu meninggal ya, kemudian setelah itu baru bab anak, orang terus tuanya bapak, terus ibu ya Ustaz terus oh ya, orang tuanya nah, sebentar sabar ibu Eh, bapak, bapak ibu. dulu terus ibu bapak dulu yeah. baru ibu baru ibu eh, waktu waktu dia meninggal yeah. waktu si, eh, suami ibu meninggal yeah. itu tanah sudah diserahkan tanah tanah rumah yang dihibahkan itu sudah diserahkan masih, atau belum masih ditempatin orang tua waktu itu oh iya yeah. uh, jadi uh, karena waktu itu uh, suami anak bilang hmm, memang ini sudah diberikan ke, kita, tapi kalau orang tua masih hidup masih kepunyaan orang tua. Anak ya, nanti ya, apanya itu, eh, pelaksanaannya, uh, artinya eksekusinya nanti setelah orang tua meninggal. Uh, uh, betul. Ternyata suami lebih dulu meninggal. Betul. Berarti betul. hibah belum diterima. Belum, belum. Maka <laughs> tidak menjadi hibah, ibu. Uh, itu terus maksud saya itu rumah itu masuk waris atau waris, ibu. Waris ya, uh. karena ipar-ipar uh, anak itu nggak mau, tahunya itu sudah diberikan suami anak. Jadi... Kalau mereka ikhlas, sampaikan uh. ke mereka secara hukum syar'inya ini namanya waris. Hmm. Karena hibah belum diterima oleh suami, yeah. suami keburu meninggal. Oh, begitu. Ustaz. Dan juga yeah. tidak diterima oleh ahli waris yang lain sebagai hibah. Hmm, gitu. Iya. Ah, ya. Karena uh, masih ditempati orang tua. Lalu ya. ternyata orang tua meninggal, maka ini menjadi waris. Oh, begitu. Jadi rumah. Kalau itu. mereka rela setuju, ya udah nggak apa-apa. Walaupun waris kami setuju, walaupun hak kami sana ambil oleh kam, kam, eh, anda dan anak-anak. Iya karena mereka justru mereka itu nggak mau karena itu haknya anak yatim begitu Ustaz. Kalau mereka ikhlaskan bukan hak anak yatim itu hak ya, mereka tapi kalau mereka ikhlaskan uh, alhamdulillah tidak ada ah, masalah. Begitu iya. Ustaz. Ya. Ya, ya, Terus iya, sekarang cukup. ini kendalanya kan sertifikat masih <clears throat> masih atas nama orang tua hmm. dan justru masih dikuasai justru bukan anak-anaknya tapi ada cucu yang menguasai karena waktu itu cucu ini yang mendampingi orang tua sampai meninggal gitu. Jadi ini tuh kendalanya eh, apa namanya Ustaz eh, tidak mau memberikan gitu. Oh, proses hukum saja masalahnya. Oh, eh, enggak apa-apa ya Ustaz ya. Kalau proses hukum saja eh, baik-baiklah dengan masih kerabat. walaupun eh, tidak bisa dengan cara baik-baik, ambil cara jalan yang ditentukan oleh pemerintah seperti jalur hukum karena sebenarnya kami itu nah. nggak nah. mau meributkan soal harta ya Ustaz ya Kak, baik eh, umum ya cukup insyaallah kita ya, berikan eh, kesempatan ya, yang lain eh, Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jazakillah khair semoga Allah berikan kemudahan dan kita berikan kesempatan berikutnya di via telepon untuk yang kedua halo silahkan di 021 823 6543 Ya, halo. Silakan Pak, sudah masuk Pak. Halo, assalamualaikum. Oh, iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Ini dari Ibu Sri dari Madiun, Pak. Ya, ahlan Ibu Sri, mohon maaf sebelumnya dikecilkan dulu Bu, volume suara TV atau radio Ibu supaya tidak ada feedback. Ya, cukup dari telepon. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullah. Silakan, silakan. Begini Pak Ustadz, uh, per, perekonomian dunia, di dunia ini tidak lepas dengan yang namanya bank ya Pak ya. Mungkin ya, mungkin tidak. Teruskan ya Bu. ya, ya Terus ini kan e, mau nggak mau mesti ada itu apa namanya e, transaksi riba. Hmm. Terus Ibu Sri. Jadi e, eh, halalkah uh, apa namanya gaji yang diterima karyawan bank tersebut. Bank, karyawan bank maksudnya ibu? Ya, begitu ya. Pak Ustadz. Terima ya, kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Khair dari Ibu Sri yang menanyakan pernyataan bahwasanya perekonomian dunia tidak terlepas dari bank. Berarti ini darurat. Hmm. Darurat berarti kita bekerja di ini kerja darurat Ya, halal berarti bagi kita atau bagaimana hukum menerima gaji pegawai yang bekerja di bank. Daruratnya ini tuqaddaru biqadariha. Ditentukan hmm, ya. dengan ukurannya. Keberadaan bank tadi untuk sebuah negara memang mungkin bisa sampai pada tahap darurat. Mungkin. Tapi kan ada bank yang diatur dengan cara islami, syara syar'i. Satu ini keberadaan bank ini untuk negara iya dar mungkin darurat tapi anda bekerja di bank ini darurat atau tidak nah tidak nah. apakah rezeki anda hanya di bank itu saja nah. kita sepakati dahulu bahwa bank ini sekarang bank konvensional yang kita maksud bank yang diputar dengan cara riba ya yang dibuat oleh non muslim Yahudi Nasrani padahal dalam eh, ya, agama mereka juga riba diharamkan eh, gereja-gereja di Eropa pada pertengahan abad 17 masih mengharamkan riba ya masih mengharamkan riba dan dalam agama Yahudi juga riba diharamkan dalam buku mereka kitab suci mereka bahwasanya sama Yahudi tidak boleh membuat riba hmm. yaharifuna kaliman mawadhi'i mereka mengubah syariat Allah Kita Allah dengan seenaknya bersama Yahudi tidak boleh bikin riba tapi dengan non Yahudi boleh ngambil riba <laughs> eh, karena Yahudinya diuntungkan ini jelas yuhalifun al-kaliman maudhi ya. Islam agama Allah subhanahu wa ta'ala yang belum dirubah kitabnya oleh juga kita tidak boleh membuat riba baik dengan muslim maupun dengan non muslim mengambil riba dari muslim pun dengan muslim maka tidak darurat kita bekerja di bank Siapa ya, yang maksa anda untuk kerja di bank? Anda kalau tidak kerja di bank, saya bunuh ya. Tidak ada satupun. Ya, tidak lah hmm. Pun kita bisa hidup tanpa bekerja di bank. Ya. Tapi mungkin pertanyaan, Ustaz, kalau semuanya muslim, semuanya muslim tidak bekerja di bank, bank diatur dengan cara apa? Eh, kalau semuanya tidak, nanti bank ini akan berubah dengan cara syar'i sendiri. tanah pasar. Maka ini tidak ada darurat. Tidak ada darurat, kembali kepada hukum asalnya. Ya. Kembali kepada hukum asalnya tentang bank tadi di sana dilakukan transaksi riba dan tadi juga diakui oleh Ibu Sri dengan demikian hasil bekerja di sana dan tetap bekerja di sana dan dikutuk oleh Rasulullah SAW dan oleh Allah Jalla Fi'ala dan ini pengumuman perang fa taf'alu fa'danu biharbi minallahi Allah wa rasulih. Ya. Bila kalian tidak berhenti dan melakukan riba, berarti kalian mengumumkan perang non Allah dan Rasulnya yang anda lawan Allah dan Rasulnya Allah yang menciptakan langit dan bumi menciptakan anda ini yang anda lawan ya jangan ke anda secara individu Amerika pun kalah terus dalam perang riba berapa kali mereka jatuh bangun dari resesi ekonomi mereka itu diperiksa pada tahun 1999 itu 60% warga Amerika waktu itu menjadi pengangguran yang sudah bekerja menjadi pengangguran banyak perusahaan mereka tutup 2009 kemarin juga bank besar mereka JP Morgan juga hancur IG juga hancur perusahaan perusahaan eh, asuransi besar di Amerika di dunia hancur yang lawannya Allah mereka pikir bahwa otak mereka lebih cerdas untuk mengatur perekonomian dengan riba tidak ya akhi wahai Amerika atau negara siapapun atau siapapun orang-orang yang ingin membuat menentang Allah anda bisa sukses dengan riba ini dengan syarat bukan di bumi Allah. Bikin bumi sendiri, bikin langit sendiri, bikin riba di sana sistem Anda itu mungkin sukses jadi di bumi Allah tidak akan mungkin. Karena Allah mengatakan, Yamhaqullahu riba wa yurbis sarakat Allah menghancurkan riba. Hancur kata Allah hancur. Bukankah inflasi yang terjadi dalam mata uang ini disebabkan dari riba? Semua orang meyakini itu. Para, para ekonomi, ekonomi meyakini ini bahwa ini adalah akibat riba. Kalau uang anda anda simpan satu juta, di dalam dompet umpamanya diambil oleh maling atau copet 200 ribu bisa anda teriakin maling gampang dipukulin tapi diambil dengan cara inflasi ini dicampur dengan tangan, masih 1 juta, 1 juta nominal masih 1 juta setelah 2 tahun anda belanjakan tidak dapat lagi harga 1 juta mm-hmm. oh harga barang naik ini pembodohan bukan harga barang naik, uang Anda yang turun nilainya. <laughs> Penyebabnya adalah riba menyebabkan jadi inflasi itu kalau diberikan pinjaman dengan cara riba. Baik. Maka ini perang melawan Allah Subhanahu wa taala. Semoga hendaknya orang-orang para pelaku riba bertobat kepada Allah Jalla Shula dan kembali kepada agama Allah. Baik. Jazakallah khair dan demikian Ibu Sri di Madiun. Semoga ini menjadi pencerahan bagi kita semua dan juga bagi pendengar dan penanya yang lain. para kalafik satu telepon kembali kita angkat saja. Ya? ya, sepertinya terakhirnya. Baik, silakan di 0218236543. Halo. 0218236543. Halo. Ya, silakan. Halo. Sudah masuk, silakan. Sudah masuk, silakan. Baik, tampaknya terputus. Iya. Kita berikan kesempatan kepada pendengar dan pemirsa yang lain bagi Anda yang ingin bergabung dan bertanya dalam pembahasan ini kami memiliki satu kesempatan di 0218236543. Baik, halo. Silakan. Iya, Assalamualaikum. Halo. Iya, halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan Pak. Eh, uh, Bapak dikecilkan dulu Pak suara radionya atau televisi Bapak. Ada feedback cukup dari telepon saja, Pak. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Dengan siapa di mana Pak? Menanyakan hanya eh, ada uh, apa seorang ahli waris yang memang dia sudah lengkap segala macam surat-suratnya gitu ya. Nah. Tapi sampai kemudian uh, di uh, tanah gitu berupa tanah kemudian dijual ke instansi pemerintah atau swasta lah. Tapi sampai sekarang itu ini pembayarannya selalu ditunda itu gimana sudah ber itu bagaimana tuh itunya, apa solusinya? Demikian Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak jazakallah khair. Allah barifik Pak Imas yang menanyakan bahwa seseorang memiliki waris hmm. kemudian dijual ke sebuah pihak instansi swasta atau pemerintahan tapi sampai sekarang belum dibayar. Bagaimana solusinya? Solusinya doakan kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu malam, di waktu-waktu yang mustajab untuk agar mereka bayar secepatnya. Bila tidak berkabar juga doakan ke kehancuran kepada mereka karena Anda dizalimi. Rasulullah mengatakan ittaqu da'watal mazlum hmm. fa innahu laysa bainaha wa hijab. Hindari doa orang yang dizalimi. Sesungguhnya Allah antara doa orang yang dizalimi ini dengan Allah tidak ada penghalang langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka jangan bermain-main dengan kezaliman bila orang yang dizalimi berdoa kepada Allah akan hancur hidup anda nah. Demikian Pak Imas di Depok, semoga ini menjadi sebuah solusi, jazakallah khair. Dan ini merupakan pertanyaan terakhir kita di kesempatan pagi ini. Pada Ustaz mungkin ada kesimpulan dalam pembahasan kita, ya. silakan. Uh, dalam pembahasan wasiat tadi, ini salah satu cara pengalihan harta atau untuk mendapatkan harta dengan jalan syar'i. Tentuannya wasiat diikrarkan pada waktu hidup tetapi dilaksanakannya setelah wafat dengan catatan hukum yang telah kita jelaskan sebelumnya semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh